نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Membantu. بعد أحبتي في الله Alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam hari yang sangat cerah ini alhamdulillah kita diperkenankan olehnya bisa hadir kembali dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talibul ilmi syar'i. Mempelajari ilmu syar'i. Nah, adapun sesuatu yang kita pelajari di malam hari ini sebagaimana yang telah menjadi jadwal rutin kita yaitu kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Nah, yang mana pada pembahasan kita membahas kitab ini walhamdulillah terakhir kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masail yang ke-18 Naam masail as-saminata asyara. Naam bu'du salafi an madhil insani bima laysa Naam. Masail yang ke-18, jauhnya para salam dari perbuatan memuji seseorang Naam dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara cukup terperinci penjelasan hal tersebut. Nah, alhamdulillah kita mengutip faedah dari Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin terkala beliau mensyarah kitab Riyadhus Salihin yang mana pada pembahasan tersebut ada sisi faedah yang sama yang sesuai dengan pembahasan yang tengah kita bahas. Alhamdulillah. Ahibati fillah, a'azakumullah. Naam, adapun pada malam hari ini kita Kembali akan melanjutkan pembahasan masih pada bab yang sama. Nah, bab mantahakoko tauhid dakhal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid secara sempurna, saya akan Allah mudahkan. Nah, akan Allah berikan hidayah taufik untuknya untuk bisa memasuki al-jannah dengan tanpa adanya hisab. Nah, kita akan melanjutkan masail yang selanjutnya yaitu masail yang ke-19. Nah, bila kita baca qala muallif rahimahullah taala at-tasi'ata asyirah, masail yang ke-19 qauluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam anta minhu anta minhum alamun min alamin buah. Nah, engkau termasuk mereka. Nah, ini adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Ucapan Rasulullah SAW kepada sahabat Mukasha ibni Mihsan radhiyallahu anhu. Nah, ucapan ini tatkala sahabat Mukasha radhiyallahu anhu mendengarkan Naam adanya dari kalangan kaum muslimin yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka masuk ke dalam al-jannah dengan tanpa adanya hisab, tanpa pula diazab. Nah, jadilah pembicaraan yang panjang, ya. Para sahabat kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan siapakah orang-orang tersebut. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sifatnya, Naam, perbuatan mereka. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca sebelumnya. Naam, humul ladzina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la Nah, ini adalah sifat orang yang masuk dalam al-jannah dengan tanpa adanya hisab tanpa azab. Nah, kemudian sahabat, Rasul, sahabat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Ukashat bin Mihson tatkala mendengarkan orang-orang yang memiliki akhlak demikian, rangi sifat demikian, yang Masya Allah Allah berikan ganjaran paling sangat besar ya sebagai orang yang akan dijanjikan oleh Allah SWT masuk ke dalam jannah dengan tanpa adanya hisab dan tanpa azab beliau pun langsung berkata kepada Rasul ya Rasulullah nah nah ada dua riwayat ya ya Rasulullah ud'uni nah nah ud'ullah ayyaj'ani minhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoalah kepada Allah SWT, doakanlah, berdoalah kepada Allah SWT, agar aku termasuk bagian mereka. Insya Allah inilah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat syak bin Mihsan, yang anhu. dia tidak menyanyiakan kesempatan. Nah, nah, ini adalah termasuk perkara yang penting. Insya Allah ya, kalau beliau mendengar atau melihat suatu kesempatan yang luar biasa, Nah, keutamaan yang luar biasa jangan dilewatkan. Ini sebenarnya faedah yang lain ya, yang tidak disebutkan di sini. Dan terkait faedah tadi, nah, banyak dalam ayat Al-Quran. Nah, ataupun hadis Rasul. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegera, ramad. Terkala datang ujian. Ya, intinya, badir. Bersegera. Nah, termasuk dalam ayat Al-Quran, Fastabikul khairan. Bersegera dalam kebaikan lama-lama. Nah, ini ada suatu kebaikan luar biasa. tak doakan Rasul akan termasuk bagian dari orang tersebut. Insya Allah ya. Nah, kenapa tidak mengejar mengambil kesempatan tadi? Maka sahabat Syekh bin Mihsan berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, Allah, aja alani Rasul, berdoa kepada Allah agar aku agar Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Maka apa kata Rasul? Antamin. Nah, sungguh engkau termasuk bagian mereka. Ucapan Rasul ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah sebagaimana di dalam masail yang beliau sampaikan, nah adalah alamun min alamin nubuwah. Adalah termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Nah, jadi beliau sudah tahu. Nah, sahabat Ukasya bin Mehsun termasuk calon fungsi oh, penghuni jannah bahkan merekrut aman tadi. Nah, artinya beliau telah mengetahui masa depan. Tentunya hal tersebut tidak tidaklah mungkin diketahui oleh oleh seorang pun dari kaum makhluk Allah kecuali yang kena Allah. Kalau sementara berikan dia wahyu. Nah, nah, terkait hal tersebut kita akan baca juga penjelasan atau syarahnya dari Syekh Muhammad bin Sulaiman untuk lebih jelas ya Nah, sebagaimana yang sering kita ambil faedahnya, kita petik faedahnya dari kitab beliau. Naam kitab Al-Qaul Mufid. Naam fi ala kitab tauhid. Naam. Naam al-afu sebelumnya. Naam. Kita kita baca. <clears throat> Qala Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah, qawluhu anta minhum alamun min a'lamin nubuwah. Nah, yakni ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala berkata kepada sahabat Ukasha Ibn Hasan, engkau termasuk dari kalangan tadi. Orang-orang yang masuk dalam jannah dan tanpa isat, tanpa azab adalah tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Yakni kata beliau dalilan ala nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebagai bukti akan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, fazalik, Kenapa bisa begitu? Li'anna Ukasha bin Misanin radhiyallahu anhu baki mahrusan min al-kufri hatta mata al-Islam. Nah, dikarenakan sahabat Ukasha bin Misan, semoga meridhoinya, nah, beliau hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hidup mahrusan min al kufri. Terjaga. Allah jaga. Nah, dari kekufuran. Nah, apakah ada orang-orang yang sebelumnya bertemu dengan Rasul kemudian murtad? Mati dalam keadaan kafir. Ada. Nah, ya, ada. Nah, ada. Nah, masuk dalam peristiwa al Ya, murtad. Mendengar Rasul. yang bilang. Masuk juga. Nah, orang-orang yang menjadi para pembela khawarij. Ya. Hmm. Nah, meskipun para ulama ikhtilaf ya terkait mereka apakah mereka termasuk orang ya termasuk kafir atau tidak ya. Nah, ada perbedaan para ulama terkait orang-orang khawarij. Nah, nah, nah, Aha. oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Tadkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap demikian dan secara wakil kenyataannya Masya Allah berkendak demikian. Nah, lalu buktikan demikian bahwa saya sahabat Ukasha ibn Mison sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti saya hidup dalam keadaan terjaga, Allah jaga dari kekufuran. Hatta mata ahlul Islam hingga beliau pun meninggal di atas keislaman beliau. Fayakun fi hadza Ini sehingga ini adalah merupakan tanda bukti kenabian beliau yakni dalilan min dalail nubuwati Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dari bukti-bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bukan cuma ini ya. Banyak, tapi ini merupakan salah satu dari bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza idza qulna innal jumlata khabari khabariyatun wa laysat jumlatan du'aiyatan. Nah, nah ini ada faedah yang lain ya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Saimin rahimahullah taala. Nah, nah kita katakan yang demikian ini inna inna jumlata khabariyatun wa laysat jumlatan du'aiyatan. Di sini beliau membahas dari sisi lafaz ya. Lafaz ucapan beliau Rasulullah SAW. Ini apabila kalau kita menganggap naam susunan kalimat ucapan Rasulullah tadi ada sebagai bentuk khobariyah. Kabar dari beliau, pengkabaran dari beliau. Nah, jadi Rasulullah SAW semasa beliau semasa beliau hidup dan semasa nah di saat beliau masih hidup demikian juga di saat sahabat Ukasha ibnu Mihsan masih hidup beliau sudah menggambarkan bagaimana nanti akhir kehidupannya. Artinya menunjukkan orang ini nanti husnul khotimah. Tidak semata-mata itu, bahkan meraih kutaman tadi. Nah, ini artinya beliau sudah menggambarkan perkara tadi, bagaimana ke depannya masa depan. Nah, ini apabila kita katakan ucapan beliau ini merupakan susunan kata sebagai bentuk khabar, pengkabaran. Walaisat jumlatan du'aiyatan bukan susunan kalimat doa. Nah, ya, karena bisa juga ya sebagai bentuk doa. Nah, fa'inkulna inha jumlatun du'aiyatun. Nah, sekiranya kalau kita berpendapat, oh itu susunan doa. Ucapan beliau, anta minhum, ya, semoga engkau bagian dari mereka. Kan bisa dimaknakan demikian. Nah, pokoknya nakulu Anton maka kita katakan juga fihi alamun min alamin Bisa juga kita katakan itu adalah tanda dari tanda tanda kenabian bahwa Allah pada waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya Rasul bahwasanya Allah SWT dalam hal ini mengijabahi mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. cuma beliau menggambarkan. Nah, beliau mengambil apa? mensinkronkan dengan faedah ataupun masail yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena memang susunan kalimat tadi bisa dua-duanya ya. Ada sisi dua kemungkinan, dua hal. Dan ini, naam, tidak dipermasalahkan. Cuman untuk dari konteks ya masail atau faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dua susunan kalimat ini lebih cocok kemana? Apakah ini jumlah jumlah al-qamariyah, nah, naam, jumlah al-qamariyah ataupun al-jumlah itu doa iya, susunan kalimat khobar, susunan kata pengkhabaran atau susun kalimat bentuk doa Rasul. Nah, nah di sini cuman Syekh Muhammad bin Abdullah nah, atau Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin menjelaskan. Nah, sebenarnya pada dua kata ini memang ada dua kemungkinan. Iya, atau dua, dua-duanya bisa. Cuman untuk pada yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih mengarah ke mana? Di sini beliau lanjutkan ya. Nah, kenapa demikian? Ya ada seperti faedah yang lain ya. Juga ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait suatu lafaz kata yang juga mengandung makna bisa dibawa ke arah al-jumlatu khabariyatan khabariyatun au al-jumlatu wa'iyatan. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, la'anallah man dzabaha lah. Nah, nah, ini dalam ayat ini, eh, dalam sabda Rasulullah SAW ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama mengandung dua makna, dua kemungkinan. Dan dua-duanya benar untuk permasalahan ini. Nah, ada dua, dua-dua hal susun kata ini. Yang pertama, termasuk jumlah jumlah tun khabariyah. Suatu susunan kata pengkabar Rasul. Nah, laknat Allah terhadap orang terhadap orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melanat orang-orang yang menyembelih hmm, menyembelih ya. dipersembahkan kepada selain Allah SWT. Nah, bahwasanya orang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan anak Allah. Ini ya. Ataupun juga mengandung anak al-jumlah ya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembeli yang dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, kan? Nah, ini bisa semua. Nah, tapi untuk peda yang tadi kata Syekh Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau melanjutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah di dalam masailnya bahwasanya itu adalah alamun min a'lamin nubuah. Ini cocoknya kemana? Nah, ya. Ambil nah, melanjutkan. Sebagaimana yang tadi kata beliau, Fa'inkulna doa jumatun du'aiyatun. Sekiranya kita mengatakan, itu susunan kalimat doa. Fakot nakulu ayatun, maka kita katakan juga, fihi alamun mi mi'alamin nubuah. Itu juga bisa yang dibawa kemana? Ke sana. Bahwa saja badak da'wat Rasul sallallahu alaihi wasallam bosnya. Allah sebentar mengijabai doa Rasul. Lakin, nah di sini dia dia kasih faedah tambahan. Enggak, cuman enggak pas. Lakin istijabah istijabatu da'wati laisat min isil anbiya alaihim salatu wassalam. Hanya saja dikabulkannya suatu doa itu bukan kekhususan nabi saja. Ada sahabat sahabat Anda lupa namanya ya sahabat tertentu yang dikatakan Masya Allah luar biasa ya sahabat ini. Tidaklah dia berdoa satu doa hampir-hampir tidak pernah Allah tidak kabulkan. Subhanallah, ada seorang sahabat. Saking Masya Allah ketahuan. Ini sahabat, bukan Nabi ya. Bukan Nabi ya. <laughs> Nah, artinya bukan kekhususan Rasul. Sampai-sampai disatukan kisah. Sahabat ini pernah marah. Ya, mungkin kesal terhadap anaknya. Akhirnya terucaplah dengan ucapan ucapan yang ya beliau pun menyesal. Ucapan yang kekecewaan dia marah. Ya. Ambil makna beliau berkata kepada anaknya tadi, seolah eh, anaknya tidak memiliki leher. mungkin ya, ini pernah faedah yang kita dapatkan dahulu pada saat belajar di Mahat. Dan akhirnya anaknya demikian. Tidaklah sahabat tadi berdoa dengan suatu doa ya. Allah kabulkan. Bahkan sampai pun perkara itu akhirnya kena. Iya, subhanallah. Ini sebenarnya ya, ini diantara pada yang lainnya menunjukkan bahwa yang tersebut memang bukan kekhususan para nabi saja. Ya, bahkan ada di kalangan sahabat orang-orang yang bukan dari kalangan nabi Allah kabulkan doanya. Naam ya. Dan demikian juga bahkan kita ya, kita pun juga pernah merasakan bagaimana Masya Allah luar biasa Allah mengabulkan doa dengan perkara yang kita pandang mustahil kita merasakan. Dan ini terjadi pada diri kita. Nah, kita sempat pernah kita pernah berdoa dengan satu doa yang terkadang seperti itu tidak kayak mustahil. Kita berdoa dan bahkan Allah kabulkan seketika itu. Ya, dan itu terjadi. Nah, ya. Nah, ini kata beliau. Hanya saja kalau untuk faedahnya tadi, nah, kalau susunnya sebagai doa itu bukan kekhususan tanda dari tanda kenabian. Ada dari kalangan bukan selain Nabi, Allah ijabai juga doanya. Maka ujabu da'watum man laysa binabiyin. Nah, kadang pernah diijabai. Doa-doa orang yang mereka bukan Nabi. Wahina izin la yumkin antakuna alaman min alamin nubuwati ila haitsu ja'alna jumlata khabariyatan mahdha. Nah, sehingga dengan ini kita beliau ya tidak mungkin bisa kita katakan dari sisi faedah tadi dengan itu bahwasanya naam dikabulkannya doa tadi sebagai atau susunan kalimat tadi sebagai doa itu merupakan bentuk tanda dari tanda kenabian sehingga dengan ini ya tidak lain dan tidak bukan terkait kalau ingin menyesuaikan ya bahwasanya susunan kalimat tadi sebagai bentuk tanda dan tanda kenabian maka bisa kita tetapkan, kita pastikan bahwasanya itu adalah susunan jumlah susunan kata yang bersifat khobar. Khobar yang murni ya, khobar semata. Dari ya, Rasulullah SAW yang mana khobar yang tadi tidak mungkin dan tidak tidak mungkin dan tidak lain. Dia mengucapkannya melainkan harus tersebut berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan itu tidak Allah berikan kepada makhluk selain para nabi. Ya. Nah, dipahami? Insya Allah dipahami ya. Nah, itu peda yang Nah, peda atau masail yang ke 19 atas atas asyarah. Kemudian al-ishrun. Masail yang ke-20. Mudah-mudahan malam hari ini kita selesaikan masail semuanya ya. Nah, masail yang selanjutnya masail ke 20 an ishrun fadilatu Ukasyah bin Mihsan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Utaman sahabat yang mulia sahabat Ukasya Ibnu Mihsan semoga Allah meridhoinya. Nah, ada yang ke-20 ini. Kembali kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Saimin di dalam kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. saya Syekh Muhammad bin Salih Al-Saimin mengatakan, nah, bikaunihi mimman yadkhul jannata bihir hisabin wal azab. Wal nashadu wal nashadu lahu bidzalik. Naam. Nah, naam li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidalahu biha. Nah, sini ada peda lagi tambahan ya. Ini penting ya masuk perkara penting. Nah, terkait ini ada penjelasan dia. Nah, padahal yang ke-20 ini, padilah kutaman sahabat yang mulia, sahabat Ukasha Ibn Mahsa. Semoga meritanya. Wallah. Nah, nah, semoga dia pun ridho. Taman yang Allah persiapkan untuknya. Semoga Allah sentara juga menolong kita dekat hidayah dan taufiknya. Masuk kita dari kalangan hambanya yang Allah masukkan dalam hisab, dalam jenanya dan tanpa hisab dan tanpa azab. Seperti sahabat yang mulia sahabat Kasha bin Misal. Nah, kata beliau, nah, ini kenapa? Bikaunimi menirkul jannah gara hisab bin azab. Karena beliau termasuk orang yang masuk dalam jannah dan tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tentunya. Ini luar biasa. Nah, ya. kalau dibandingkan dengan Nah, dibandingkan dengan jumlah umat Rasul sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca sebelumnya. Ya. Nah, ketika yang di awal beliau melihat umatnya Nabi Musa alaihissalam. umat beberapa nabi yang lain Kemudian umatnya Nabi Musa. Dia akan sangat banyak ya. Nah. Faida tu, nah, tu faida sawadun akhir. Ini aku lihat tiba-tiba ada kelompok yang luar biasa banyaknya. Nah, Fazanan tu anau umati. Aku sangka itu umatku. Nah, kemudian dikatakan sungai itu Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Itu udah banyak. Belum dia, wah luar biasa. Kemudian dia pun diingatkan. Nah, kemudian dia pun diperlihatkan kembali ya نعم أخبكي للي نعم أخبكي للي نعم فنظرت فإذا tawadun azim. kemudian beliau melihat lagi ada kelompok yang banyak نعم وقيل لي إن الأفق الآخر Resab dia melihat satu kelompok eh, di satu ufuk beliau melihat nih satu penjuru dunia beliau melihat orang yang sangat banyak. Kemudian dikatakan lagi kepada beliau, Nah. Untuk ilal ufuk yang akhir. Coba lihat ufuk yang lain. Ada yang lain. Untuk hahuna hahuna fi fakir sama. Coba lihat ke sini dan situ, ke situ dan ke situ. semalawah ya. Di seluruh penjuru nah. beliau pun lihat hal yang sama. kot. Nah, mal ufuk. Setiap ufuk tadi dipenuhi dengan orang banyak. Nah, kemudian dikatakan ahli ummatuk itulah umatmu. Artinya sangat banyak. Dari sekian yang banyak luar biasa ini, ada 70 ribu. Artinya ini, kalau dibandingkan dengan banyak jumlah tadi sama. Ya, tentunya sangat sedikit ya. Belum lagi di zaman, nah, di generasi-generasi setelahnya. Nah, ya, antara Rasul dan kita itu sudah ribuan tahun. Nah, ya, bayangkan <laughs> ribuan tahun. Ya, jumlah manusia artinya sudah berjuta-juta, mungkin bermiliar-miliar, sudah luar biasa ya. Nah, cuman beberapa golongan saja. Nah, sahabat Ukas Ibn Mason termasuk orang yang terkhusus tadi, subhanallah ya. Nah, sehingga ini adalah keutamaan yang sangat besar. Nah, terhadap beliau radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kata Syekh, wal nasabulahu bidzalik. Ini faedah yang lain. Perlu diperhatikan faedah yang sangat penting ya. Saya ingin mengatakan wal nasabulahu bidzalik. Apakah kita juga perlu mempersaksikan dia dengan demikian? Sahabat Ukasa Ibnu Mison adalah al-jannah. Nah. nah, ucapan yang demikian ini terkadang ya Kenapa ini kata anak? Anak katakan ini pedang juga sangat penting. Terkadang ucapan yang demikian ini adalah ucapan yang bergampang-gampangan yang diucapkan oleh sebagian pihak. Ya, dia mudah menghukumi seseorang. Syahid, syahid. Orang kalau sudah dikatakan syahid, artinya sudah menjaminnya alul jannah. Seperti siapa? Oleh billah. Katanya siapa? Ikhwan muflisin. Ya. Bermudah-mudahan mereka mengatakan syahid-syahid. Yang pada hakikatnya apa yang mereka lakukan sangat jauh, sangat belum tentu itu syahid. Jihad yang mereka katakan jihad Sangat jauh dikatakan syar'i. Nah. Ya. Bagaimana? Tadi sempat Anda baca pada yang sampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizullah terkait nah kon muflisin ini waliyadzubillah nah ya ya tergampang kan mereka mengatakan syahid syahid Nah. Alhamdulillah. Dalam keadaan kata saya Fauzan Allah taala. Nah. Nah. Hmm. لأنه لم تتفوق لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه nah Ini di antara faedah Syekh Fauzan dalam tulisan beliau. Ah, padahal apa yang mereka katakan jihad tadi, lam tatawaffar syurutuh. Walam tahak walam tatahaqqaq arkanuh. Ah, persyaratan-persyaratan itu dikatakan jihad syar'i. Termasuk rukun-rukunnya. Apakah itu dikatakan jihad syar'i? Tidak tercapai secara sempurna tidak terrealisasi. Nah, mereka bermudah-mudahan mempunyai syahid-syahid. Alhamdulillah. Nah, tapi ini sedikit berbeda ya. Nah, oleh nasyhadu lahu Apakah kita mempersaksikan? Nah, kita bersaksi, kita katakan sahabat Ukasha bin Misal al-Jannah. Ada yang lain. Kita bersaksi demikian. Ini sudah mengklaim dia al jannah. Apa jawabannya? Kata Syekh, nah, iya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syaidalahu dia Karena Rasulullah ya, telah mempersaksikan hal tersebut. Nah, ini sehingga bedanya. Tatkala sesuatu yang belum ada, iya, belum ada dalil penegasan secara wahyu terhadap seseorang ataupun terhadap individu tertentu, ya, kepastian terhadap orang tertentu. Dia sebagai ahlu jannah. itu kan Jangan berkampangan. Itu adalah hak Allah. Nah, mungkin kita bisa berdoa. Semoga beliau syahid. Nah, kita bisa berdoa. Tidak bisa, jangan sampai kita langsung mengklaimnya mereka syahid. Nah, tapi sebaliknya, terkala hal tersebut sudah dinyatakan dengan tegas, dalil, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis, sebagaimana pada kisah ini. Sahabat Ukasha ibn Mihsan yang disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli jannah, maka kita pun selainnya memastikan dia sebagai ahli jannah. Nah, nah dipahami ya? Mudah-mudahan kita semua mengerti mana? Masya Allah. Ada dua masail lagi. <laughs> Nah, tapi ini tinggal 6 menit ya. Kalau dalam dalam ini dalam apa ya? Aplikasi ini bisa sudah tinggal dua menit lagi ya. Nah, Allah alam sawab ya. Sebenarnya Ana masih semangat ingin menyampaikan peda selanjutnya Nah, hanya saja berhubung waktu yang sudah mendekati waktu Isya, Anda khawatir kalau Anda menyampaikannya dengan terlalu tergesa-gesa, kan banyak luput fawaid kaedah sehingga kita naam kurang bisa memetik secara naam atau menghayati memahami dengan lebih baik kaedah-kaedah yang dengan harapannya kita bisa memahami dengan baik. Nah, ya, nah sebenarnya masih sangat semangat untuk menyampaikan atau menyelesaikan beberapa peda ataupun masail ini ya. Hanya saja ya, Rafuminkum berhubung waktu sudah mulai waktu Isya, mendekati waktu Isya. Nah, untuk kajian ini kita cukupkan sampai di sini dahulu.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.